Pada pertemuan terakhir sudah kita sebutkan tentang pembukaan kitab ini biografi ataupun terjemah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab demikian juga tentang Bapak Bismillahirrahmanirrahim kenapa beliau mendahulukan di dalam tulisan beliau sebutkan adalah untuk mencontoh Al-Quran demikian juga mencontoh Nabi SAW ketika mengirim surat kepada para raja Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirimkan surat kepada ratu yang ada di kerajaan Sabah. Kemudian juga disebutkan itu perbuatan para ulama dalam menulis. Demikian juga disebutkan untuk tabaruk minta berkah termasuk tabaruk minta berkah yang diperbolehkan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab kami turunkan yang itu berkah. Ya dan jadi demikian. Ini kenapa didahulukan dengan bismillah tadi? Bisa dia karena mencatat Al-Qur'an sebagaimana kita ketahui ayat-ayat Al-Qur'an di surat-surat itu didahului dengan bismillah. Demikian juga ini surat kecuali surat Al-Baqarah. Surat At-Taubah. Juga yang kedua karena mencontoh apa? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi mencontoh Al-Qur'an, kedua mencontoh Nabi sallallahu ketika mengirim surat pada Heraklius dan sebagainya atau pada Najasyi Ashama. Kemudian juga perbuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian juga mencontoh para ulama yang menulis buku-buku mendahului dengan bismillah. Kemudian apa? Tabaruk untuk minta berkah dengan termasuk boleh tabaruk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an <clears throat> ya demikian. Kemudian juga disebutkan tentang empat perkara yang wajib kita pelajari. Beliau menyebutkan yang pertama yang kemarin sudah kita bahas yaitu al-ilmu. Ya, di antara empat perkara yang wajib kita pelajari, anu yajibu alaina ta'allum arba' masail. Wajib bagi kita mempelajari empat permasalahan. Yang pertama adalah ilmu. Dan wajib di sini berarti kebalikan dari apa? Kebalikan dari haram. Kalau dalam usul fikih itu termasuk ahkam taklifi. Hukum-hukum pembebanan di situ ada lima wajib lawannya haram, kemudian sunnah lawannya makruh, kemudian ubah Wajib kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang wajib apa? Belajar empat perkara ini. Yang pertama al ilmu. Yang pertama itu belajar. Yang kemarin kita sebutkan yaitu apa? Tiga perkara. Apa itu? Al ilmu yang pertama ma'rifatullah. Kemudian apa? Ma'rifatu nabihi. Kemudian ma'rifatu dinil Islam bil Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal nabinya. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mari sudah kita sebutkan dan sebutkan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu di antara kenikmatan yang paling besar bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan ucapan Abdul bin Barok. Allah Ta'ala Masakin wali dunia Kharja minha Walam ya'rifu Asana mafiha Penghuni dunia Mereka keluar dari dunia Ini mati tidak mengetahui apa yang paling Bagus dari dunia Ditanya apa itu Kala beliau mengatakan Ma'rifatullah mengenal Allah SWT Dan mengenal Allah SWT itu Adalah sumber kebahagiaan Ala bidikrillah qulub Ketahuilah dengan mengenal Allah itu hati itu menjadi tenang. Demikian juga ucapan mereka salam soleh. "Lau ya'lamu al-muluk wa abna'ul muluk mana nufihi kalau mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang ada pada diri kita, ala jaladuna bisyuk. Mereka akan menyerang kita. Akan merebut ketenangan yang kita miliki. Yaitu apa mengenal Allah swt. Juga masih banyak yang kita harus kemarin. Ya insya Allah demikian. Kemudian juga mengenal nabinya. kita mengetahui sirah Nabi SAW. Di antara faedahnya mari sebutkan di antaranya adalah menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. ibro Demikian juga menjadi penguat keimanan kita. <clears throat> Kemudian juga mengenal agama Islam dengan dalilnya dan nanti akan disebutkan tentang masalah ini lebih banyak lebar insyaallah. Dan berikutnya qala rahimahullahu taala hasaniyatu yang wajib yang kedua setelah ilmu apa? Al amalu bihi. Beramal dengannya. Dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki. Ya beramal dengan ilmu yang dia miliki. Setelah dia punya ilmu maka dia beramal. Sebab Syekh Utsaimin ta'ala ai al amal bima taqdadihi yadil marifah. Beramal dengan apa yang dikandung dikandungi dengan pengetahuan ini dengan ilmu ini. Mengamalkan ilmu yang di, yang sudah dia ketahui. Sehingga para ulama mereka menyebutkan ya seperti alimam Ibnu Abdul Bar di Jami' Bayan Ilmi wa Fadlihi. <clears throat> Demikian juga ulama-ulama yang lain. jadi kita sebutkan Allah itu bab yang berkaitan dengan masalah ini tentang beramal terhadap apa yang sudah dia ketahui. Sudah sebutkan dalam bab beliau susun tentang masalah itu itu beramal terhadap apa yang dia sudah ketahui. <clears throat> Seperti beliau buat di bab yang 41 Jami' Paul bil amal bil ilmi. Ini kumpulan dari ucapan-ucapan dari para ulama. Ya, di situ juga hadis Nabi SAW tentang beramal terhadap ilmu yang dia ketahui. Demikian juga beliau buat juga di bab sebelumnya. majah fi masail fi masalah, ini yang datang di situ permasalahan bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan ditanya terhadap amalan dia lakukan dari suatu yang sudah dia ketahui. Demikian. Demikian juga mereka yang lainnya menyebutkan di antara buah dari seorang belajar, buah seorang itu atau hasil dari seorang itu belajar <clears throat> atau tanda-tanda ilmu itu bermanfaat di antaranya adalah beramal dengan apa yang sudah dia ketahui. Sebutkan di sini yang bisa ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala Walaupun beliau ini dibicarakan ya, tapi di sini disyarah oleh Syekh Utsaimin taala. Syekh Bakar Abu Zaid juga terjatuh tersedikit, sedikit terjatuh dalam permasalahan Said Kutub ya. Ini pembicaraan tentang salah seorang pimpinan atau yakni tokoh kekuatan muslimin Syekh Kutub maka dia tergelincir dalam masalah itu tidak keras terhadap Said Kutub kata orang-orang Ikhwan Muslimin. Tapi kita merasa tenang karena ini isyarah oleh Syekh Utsaimin. Demikian juga ya itu tergelincir dia dalam masalah ini. Dan diperingatkan oleh para ulama tentang masalah ini. Disebutkan oleh beliau di buku beliau yang bagus Heliyah Talibil il perhiasan penuntut ilmu. Syarah syarah oleh Syekh Utsaimin ramadhan. Beliau sebutkan di Al-Fasl Asadis, pasal yang ke-6 At-tahali bil amal, berhias dengan amal. Seorang menuntut ilmu, hendaknya dia juga berhias dengan amal. Setelah dia berilmu, dia berhias dengan amalan. Untuk apa? Seorang itu banyak ilmunya, baca Al-Quran, baca hadis, hafal. Tapi badai kurang, malas, sholat malam. Walaupun witir sebelum tidur, lakukan itu. Ya, demikian juga sholat-sholat sunnah, habis sholat-sholat wajib itu Orang yang menuntut ilmu lebih pantas untuk kemudian berhias dengan amalan. Surat Tuhan, Kalau mampu ya puasa tiga hari setiap bulan. Ya, ini ya, untuk berhias. Untuk, untuk dia berhias dengan amal terhadap ilmu dia telah belajar. Sekali beliau Allah Ta'ala min alamatil ilmi nafi. Bisa ditulis di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya di sini ada enam belas, sebutkan. Tasa'al ma'a nafsik. Bertanyalah kepada dirimu. An haddika min alamatil ilmi nafi' dari bagianmu tentang bagianmu dari ilmu dari alamat-alamat ilmu yang bermanfaat. Tanya dirimu sendiri tentang bagianmu dari tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Bahaya dia adalah yang pertama bisa ditulis Alamat ilmu yang bermanfaat al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut. Ya. Ditulis tanda-tanda yang bermanfaat satu beramal dengannya. Tulis. Juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah Wa hadza iman dan ini setelah iman. Antum min Nabi alimta Engkau beriman terhadap apa yang kamu sudah ketahui. Tsumma malam kemudian beramal. Itulah yang mungkin alamal illa biiman. Tidak mungkin beramal kecuali dengan iman. Ya demikian. <clears throat> Kemudian juga disebutkan Biangkana ya'lam al asya apabila dia itu mengetahui sesuatu walakin la ya'mal dia tapi tidak mengamalkan dengannya fa ilmuhu ghairu maka ilmunya tidak bermanfaat. yang Taimin beliau mengatakan kalau seseorang mengetahui sesuatu Nah, kemudian tidak beramal tentang keutamaan melakukan ini sholat malam, keutamaan ya beramal dengan amalan dengan ilmu dia pelajari, dia tidak amalkan, maka pak fa ilmuhu ghairu ilmunya tidak bermanfaat. Ya itu. Beliau pernah menyebutkan hadis dalam Arba'in Nawawi Nawis Imam Nawawi di situ Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu sebagai hujah, sebagai penolong kamu, laka. Au alaika atau yang akan memusuhi kamu nanti. Ya Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela kita nanti apabila kita beramal dengan Al-Qur'an tersebut. Dan bisa menjadi musuh kita. Alaika ini musuh engkau apabila tidak beramal dengan kandungan Al-Qur'an tersebut. Ya demikian. Dan nanti akan disebutkan tentang masalah ini tentang amal dengan apa ilmu tapi yang jelas di sini yang pertama adalah beramal dengan ilmu. Kemudian tanda berikutnya dari ilmu yang bermanfaat adalah karohiyah atau tazkiyah wal madh wa takabbur al khalq. Karohiyah, tidak suka atas tazkiyah. Yaitu pujian. Wal madh sanjungan, tidak suka pujian dan sanjungan. Wa takabbur dan sombong alal khalq terhadap makhluk. Itu apa? Tidak suka pujian dan sanjungan. Ya tidak menyukai puji, pujian dan sanjungan dan sombong di hadapan makhluk. Ini di antara alamat ilmu yang bermanfaat. Kemudian asalis sebenarnya ada penjelasan saya Utsaimin kita baca aja. Takasur tawadu'ika kulama isdatta ilman. Perbanyak tawadukmu Merendahkan diri Setiap bertambah ilmu Ini semakin bertambah tawaduk Ketika semakin tambah ilmunya Kadang-kadang orang misalkan dengan apa? Dengan Tanaman padi itu Semakin berisi semakin apa? Semakin dia merunduk Tidak ada tanaman padi kemudian semakin berisi asalnya dia bunga kemudian menjadi berisi semakin kuning kuning kuning kemudian dia semakin tegak tidak dia semakin merunduk semakin banyak ilmunya semakin dia apa merendahkan diri harafin yang keempat al harap min hubbi taraus lari dari cinta kepemimpinan lari dari menyukai kepemimpinan wasyurah dan terkenal buat dunia dan dunia minta berlindung pada Allah dari niat-niat jelek seperti ini. Ya, suka kepemimpinan, suka terkenal. Demikian juga dunia. Kadang itu membuat orang itu tertipu dan tergelincir. Dia tidak merasa bahwa dia belum sampai kepada derajat yang sepantasnya dia sudah mengaku mempunyai derajat itu. Hanya menggelincirkan manusia. Walaupun orang pun tidak percaya, ya. Dia dia merasa bahwa orang lain itu eh, yang menguasai diri mereka sendiri. Kadang orang apa merasa bahwa dia itu akan terpujuk dengan dia, padahal tidak hati orang itu Allah SWT yang mengatur. Ya, kadang malah dengan hal seperti itu orang semakin menganggap remeh dia. Ya, demikian. Ini yang berhati-hati lari dari suka kepemimpinan dan terkenal dan dunia. Kemudian yang kelima, hajru dakwal ilm. Menjauhi mengaku punya ilmu yang banyak. Ya, menjauhi untuk mengaku punya ilmu yang banyak. Asalunaka aniruh kuliruh min amri rabbi wa itu al ilmi la qalila. Tidakkah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit? Ini menjauhi untuk mengakui punya ilmu yang banyak. Kemudian keenam isaatun bin nafs. Wa isanuhu binas. Buruk sangka terhadap diri dia sendiri. Dan berbaik sangka kepada orang lain. Dan nasuhan anil wuku' bihim. Untuk menjaga diri dalam mencela mereka. Ya, menjaga diri untuk mencela mereka. Kenapa suudan terhadap diri? Ya mungkin jangan-jangan aku yang salah. Kenapa berbaik, ber, ber, berbaik sangka pada orang lain, orang lain? Mungkin dia karena ini dan itu. Ya, karena suhan untuk berhati-hati anil wukuk bihim, untuk terjatuh, untuk mencela mereka. Ada disebutkan Syu'bah bin Hajjat beliau mencela Minhal bin Amr. Kenapa? Karena di rumahnya ada tombur. Tombur itu gendang atau mungkin rebana. Para ulama kritik, loh kenapa kamu mendoifkan rawi itu? Karena diantara sisi penderitaan rawi ahli maksiat atau misalnya itu. Ya dia berpendapat oh, berarti dia suka musik dan sebagainya karena di rumahnya ada tombur. Karena banyak kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan itu punya anaknya kah atau mungkin punya saudaranya atau belum sempat dia singkirkan kan itu. Ada banyak kemungkinan. Sehingga para ulama pun tidak menerima ucapan syubah dalam hal ini. Demikian juga mencela orang umpamanya berdasarkan sesuatu yang tidak valid Hendaknya kita khusnudon mungkin orang itu nggak tahu kalau ada selebaran itu atau pamflet itu. Apalagi orang itu umpamanya mengatakan aku nggak tahu. Ya ada. Jadi harus berhati-hati dalam ini. Jadi demikian diantara tanda ilmu bermanfaat ya itu. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Usulan dari Imam At-Tirmidzi taala ini tentang amal dengan apa? Dengan ilmu kita miliki. Hadis Nabi SAW Subhan Iman Imam At-Tirmidhi Rahmatullah di Nomor 2416 Hadis Abdul Mas'ud Radullah Anhu Demikian juga Abu Barzah Al-Aslami Radullah Anhu hampir mirip maknanya Qala qala Rasulullah. Berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Ya Nabi SAW beliau mengatakan tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hatta yus'al an umrihi sampai dia ditanya tentang umurnya fima afnahu. Ya bisa ditulis lima perkara yang nanti ditanya. Ada ibadah yang lain disebutkan hatta yus'al an Khomsin sampai ditanya tentang lima perkara. Apa itu yang pertama? Tentang umurnya. An umrihi fi ma'abnahu. Tentang umurnya di dalam apa dia menghabiskan? Ini umurnya untuk apa dia habiskan? Wan ilmihi fi ma Dan ilmunya di dalam apa dia itu beramal. Nah, Jadi setelah berilmu dia beramal. Wa an malihi min aina iktasabahu. Dan dari hartanya dari mana dia itu dapatkan usahakan wa fima anfaqahu dan dalam apa dia keluarkan. Jadi uang itu dari mana dan untuk apa? Jadi orang uang yang punya harta itu semakin banyak dia itu pertanyaannya dari mana harta ini dan untuk apa harta ini kemudian an jismihi fima ablahu? tentang jisim. Badannya dia itu di dalam apa? Dia membuat letih. Membuat dia itu payah. Untuk apa? Badan dia itu apakah untuk ibadah, apakah untuk bermaksiat? Bima ablahu, ya, dihabiskan, dia hancurkan hartanya itu. Ini badannya dia itu untuk apa? Ini. Saya mengatakan ini cuma empat saja. Ya, kenapa Nabi tidak menyebutkan yang kelima yaitu apa? Mereka mengatakan lebih lengkap lagi wa an amalihi madza amila bihi. Ya, tentang amalan dia untuk apa? itu beramal dengannya. Tapi sudah cukup tadi dari ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia miliki untuk apa diamalkan? Jadi ilmu itu untuk apa diamalkan? Kalau ilmu tidak diamalkan, maka dalam keadaan kerugian. Sebagian menyebutkan, sering kita mendengarkan di situ ada mengatakan ilmu tanpa amal seperti pohon apa? tanpa buah atau pohon tidak berbuah. Ulama alam kita sudah cari tidak ada di sini menyebutkan hal ini. Hanya itu ucapan disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar di buku beliau Iqtida al-ilmu al-amal. Konsekuensi ilmu itu adalah amal. Beliau punya buku itu selain buku tadi Jami' Bayan Ilmi wa Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar di situ Ucapan Abdullah bin Muqtas. Itu. Jadi ucapan salafus saleh saja. Abdullah bin Muqtas mengatakan ilmun bila amal kasajarah bila samarah. Itu ucapan salafus saleh saja. Ya, bisa ditulis ini ucapan Abdullah bin Muqtas mengatakan ilmun bila amal kasajarah bila samarah. Walau alam ini Dohiri mensahihkan yakni ucapan ini. Dalam artian ucapan ini ucapan Abdullah bin Muqtas. Adapun maknanya sebagian ulama kritik makna dari ucapan ini. Ini apa itu? Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ini ada pohon tapi tidak ada buahnya. Seakan-akan memang benar, ini pohon tidak ada buahnya, sudah ditanam tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya kan itu. Tapi kalau kita perhatikan sebagian orang menanam pohon itu diambil kayunya. Bahkan harganya malah mahal dari yang lainnya. Kadang-kadang demikian pohon jati, tidak ada, tidak ada mereka mengambil buahnya atau pohon-pohon yang lainnya itu. Kalau itu ya pohon kampar atau ya pohon-pohon yang mahal itu. Jadi ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah itu cara maknanya kurang tepat karena di antara pohon itu tidak dicari buahnya. Bahkan kalau tidak ada buahnya dia bisa untuk berteduh atau semisal itu. Yang jelas itu bukan ucapan Nabi SAW Ya. Ataupun ada mungkin itu adalah dhaif. <clears throat> Jawa Islam beliau cuma mengatakan ya, sebagian mengatakan ya cuma begitu aja. Yang beliau mengatakan seperti itu. Walihada qila nah, oleh karena ini dikatakan bahwa ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah. Beliau cuma mengatakan itu. Ya, adapun hadis tidak disebutkan. Kemudian juga disebutkan Ibnu fa'inal ilma qaidun wal amal sa'ik. Ilmu itu adalah pemimpin, sedangkan amalan itu adalah yang mengendarai. Jadi cukup bagi kita hadis tadi, hadis Abu Barzah Al-Aslami dikatakan Imam ini disebutkan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tadi. Ya, bahwa seorang itu tidaklah bergeser kakinya nanti pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara ini. Tentang ilmu dari apa, di dalam apa dia itu beramal, di dalam apa dia itu berbuat, itu diantaranya. Tentang umurnya, untuk, untuk dihabiskan untuk apa, demikian juga harta dari mana dia dapat, kemudian untuk apa, kemudian badannya digunakan untuk apa. <clears throat> Ini semua menunjukkan apa pentingnya seorang untuk berilmu, kemudian setelahnya adalah beramal. Berikutnya, ya setelah tadi ber, beramal, ya, dan itu adalah termasuk bukti dari buah ilmu bermanfaat pada diri seorang beramal terhadap apa yang dia ketahui. Demikian juga kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, masalul ladina hum min at-taurat semalam lam yahmiluha kama salil himari Ya yahmilu asfar. Permisalan orang yang dia itu mempunyai ilmu Taurat, orang Yahudi. Kemudian tidak membawanya, tidak melaksanakannya. Seperti himar, keledek yang membawa apa? Asparo, lembaran-lembaran. Namanya keledek ya, dia membawa buku-buku yang bermanfaat atau bahkan bawa Al-Qur'an tidak tidak ada manfaatnya bagi keledek tersebut. Demikian juga orang yang dia itu mempelajari ilmu, mengetahui Al-Quran atau kalau dulu di zaman Nabi Musa mengetahui Taurat kemudian tidak beramal seperti keledai membawa apa ayat-ayat membawa buku-buku demikian Rasulullah telah misalkan demikian juga ayat tadi hadis tadi Al-Quran hujjatul wa alaika Al-Quran itu bisa jadi menjadi penolong untukmu ataupun musuh bagimu berikutnya asal satu ad-da'watu ilaih yang ketiga adalah berdakwah kepadanya ya berdakwah kepada amal demikian juga ilmu dia ketahui berdakwah terhadap agama ini berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala so, saya belum mengatakan ad-dawa ila Allah ya ila ila ma ja'a rasul min syariatillah min syariatillah ini berdakwah kepada apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alamarati biha asalas atas tingkatan-tingkatan yang tiga au arba atau empat ala tidak para Allah yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran jadi tingkatan berdakwah beliau sebutkan ada tiga sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya Disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ini tingkatan-tingkatan berdakwah. Beliau sebutkan di sini tiga. Nanti ditambahkan juga yang keempat. Yaitu apa? Surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ut'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum bilati hasan. Tingkatnya seorang berdakwah. Ut'u ila sabili rabbik bil hikmah berdakwalah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Ya, dengan lemah lembut. Untuk orang yang belum ada di situ syubhat-syubhat, orang yang baru mengenal Islam, belum ada ikatan dunia yang kuat, maka dengan lemah lembut, hikmah. Di tingkatan yang pertama, orang yang belum banyak syubhatnya, belum banyak kerancuannya. Kemudian tingkatan kedua wal mauidhoh al hasanah. Tentang hikmah lama lembut. Kemudian mauidhoh hasanah nasihat yang bagus. Kapan itu nasihat yang bagus? Ketika dia ada tarikan dari dunia. Dia ada eh, keinginan untuk kemudian dikuasai oleh dunia, maka diberikan nasihat yang banyak bahwa pahala orang yang melakukan sholat lima waktu umpamanya keutamaan ini ini orang yang berwudu keutamaan ini ini barang siapa meninggalkan sholat nanti mendapatkan ini ini ya jadi bahayanya kalau dia bermaksiat mendapatkan ancaman api neraka nah, ini wal itu hasanah ini dikata yang kedua kemudian dikata yang ketiga wajah dirum bilati hasan debatlah mereka dengan baik dan ini dilakukan oleh orang yang punya ilmu Jangan sampai dia tidak punya ilmu kemudian mendapat orang yang dia itu mempunyai kerancuan. Syubhat. Bisa-bisa dia yang terkena syubhat tersebut. Jadi tingkatan yang ketiga ini untuk orang yang punya ilmu. Berdebat yang dia itu dengan baik. Karena syubhat itu adalah apa? Ini kerancuan itu mencapik-capik. Bisa menarik seseorang. Sehingga tingkatan yang ketiga ini ya itu untuk orang yang dia punya kemampuan. Kemudian juga kapan dengan berdebat ini apabila orang yang diajak bicara itu mempunyai syubhat, kerancuan. Sudah bercokol di pikiran dia itu pemikiran-pemikiran yang sesat. Sehingga ditemulah jalan yang ketiga ini. yaitu berdebat. Dan tadi dengan syarat bahwa orang itu mampu, kalau tidak mampu tinggalkan. <clears throat> Kemudian beliau juga menyebutkan Ar-Rabi'ah ya, yang keempat, tingkatan yang keempat, surat al kabut ayat yang ke-40 46. jadi tujadilu ahlal kitab illa billati yasan illa latina dzalamu minhum. Jangan kalian berdebat ahlul kitab kecuali dengan baik. Kecuali orang yang dolim di antara mereka. Ya. Jadi kalau kemudian di antara mereka dolim berdebat dengan tidak sebenarnya maka harus ditinggalkan. Kemudian disebutkan di antara syarat seorang berdebat, ya bukan, syarat orang berdakwah untuk dia di atas ilmu. Syarat seorang berdakwah itu untuk dia di atas ilmu. Yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika seorang ber, yang berdakwah untuk dia mengetahui tiga perkara bisa ditulis ya ini syarat seorang itu berdakwah untuk mengetahui tiga perkara ada yaitu aliman bil hukmi asyari orang yang berdakwah itu mengetahui hukum syariah punya ilmu dari apa surat Yusuf ayat yang ke-108 Kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirati Katakan wahai Muhammad hadhihi sabili ini adalah jalan Ya ini adalah agama Islam yang aku menempuhnya. Ini adalah jalanku. atau ilallah, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin di atas ini Tidak boleh seorang berdakwah tanpa ilmu, harus dia di atas ilmu. Ya demikian. Ini atau ilallah ala basiratin. Ini ya, syarat yang pertama, dia berilmu, dia dia ini punya ilmu di dalam hukum syariat. Ada mulai tadi itu di antara dalilnya kul hadi sabili adu ilallah ala basiratin di atas ilmu Ana wa manitabani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah dan tidak aku termasuk orang yang musyrik. Ini pertama mengetahui ilmu syariat. Ya, di atas basirah. Oleh karena itu mereka mengatakan fakir, usai la yukti. Orang Arab mengatakan fakir, Orang yang tidak punya suatu tidak bisa yukti, tidak bisa memberikan. Dia memberikan apa? Dia tidak punya ilmu. Dia mau ya mengajar, bagaimana baca Al-Quran. Dia tidak tahu membaca yang benar atau mungkin tajwid dan semisalnya. Demikian juga memang orang mau mengajarkan tentang bahasa Arab, dia belum bisa mengetahui apa itu fa'il, apa itu mubtada, itu komar. kan itu. Fa'il itu saya layu yukti. Orang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi. Demikian juga orang mau memberi saudaranya makanan dia nggak punya uang. Ya jangan sampai seperti orang Ya dia itu lapar tapi tusuk giginya ada di di mulutnya terus dia bawa tusuk gigi padahal dia itu nggak makan. Seakan-akan dia makan. Cuma cuma apa bergaya seakan-akan dia orang yang habis makan padahal cuma buat tusuk gigi aja dia nggak makan. Ya. Demikian juga tadi fakit fakit ini orang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi. Jadi harus dia punya ilmu. Ada ayah aliman bil hukmi syar'i. Itu syarat pertama. Orang yang mengajar itu mengetahui hukum syariat. Walaupun seorang juga wajib menyampaikan ilmu walaupun satu ayat, walaupun dia mampu sedikit saja yang dia ketahui wajib dia mengetahui juga. Kadang-kadang karena dia mungkin mempunyai alat yang baik, demikian juga mungkin kekokohan dan sebagainya, orang menerima dakwah dia dengan sebab dia punya sikap seperti itu. Walaupun ilmunya tidak banyak. Yang jelas dia wajib untuk mengetahui kemudian menyampaikan walaupun sedikit. Kemudian yang kedua apa itu syaratnya? Wa dia tidak dakwah. Bagaimana berdakwah? Kalau tadi disebutkan dalam ayat tadi ditempuh tingkatan yang pertama hikmah. Ya, orang baru mengenal Islam. Tidak usah disebutkan masalah-masalah murjiah ataupun khawarij atau mungkin kelompok-kelompok sesat mamanya yang belum terlalu paham dia. Ajarkan dulu yang dia itu maklum minadin di darurat diketahui dari agama secara darurat wajibnya sholat, wajib tata cara wudhu, wajib ini dan itu, ya, yang dia itu butuh padanya. Jadi kaifiah dakwah bagaimana berdakwah? Kamu tadi dengan hikmah, kemudian kalau eh, dia masih dikuasai dunia atau takut dengan orang tua atau ini sebutkan dengan mau itu hasanah. Keutamaan-keutamaan amalan ini, amalan itu bahayanya meninggalkan amalan ini dan itu. Nah, gitu. Kemudian kalau dia punya subhat, ya tadi ditempuh dengan jidal, berdebat. Itu bagi imam. Kemudian juga yang ketika boleh mengatakan Syekh Zamin wa bi Ya, keadaan orang yang didakwahi juga. Hampir mirip dengan yang tadi yang kedua. Kalau pihak dakwah mungkin tata caranya, ya tata caranya bisa bila mengatakan dengan apa? Menulis, khitabah, berkhutbah, ilqa muhadarat, menyampaikan muhadarah, dakwah-dakwah. Ya, Demikian juga halaqah halaqah ilmu. Demikian juga majelis khosah, majelis-majelis khusus, bahkan disebutkan majelis majelis kohwah, majelis kopi. Kadang itu orang kadang sebagian teman itu mengenal dakwah dari apa? Dari majelis perbincangan di tempat makan. Dari situ dia mengenal dakwah. Bisa. Ini di setiap tempat yang di situ mungkin itu berdakwah dia sampaikan. Selama itu adalah diperbolehkan. Ya, jadi tiga perkara ini. Dia punya ilmu syariat, yang kedua bagaimana dia berdakwah, kemudian keadaan orang yang didakwahi. Ya, dakwah ini. Adapun keutamaan-keutamaan berdakwah, maka banyak. Semoga oleh saya bin di sini buku beliau ya, ini rekaman karena beliau kan tidak tidak menulis, tidak bisa menulis. Beliau dalam keadaan buta di akhir ya ini hidupnya sejak umur 15 sekitar itu beliau buta atau bahkan sekitar umur 10 tahun. Awalnya beliau bisa melihat hafal Quran, kemudian ketika umur 10 tahun sekitar itu beliau buta, saya bin Bas. Maka disebutkan di sini mungkin dari rekaman beliau ada buku beliau ini ada wa Allah wa akhlaqu doa dakwah kepada Allah ini kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan akhlaknya para dai orang menyampaikan dakwah. Sebenarnya beliau fadlul dakwah, keutamaan dakwah. Waqad warada fi fadlin dakwah wa doa. Dan telah tersebutkan di dalam keutamaan berdakwah dan keutamaan orang yang berdakwah. Ayat wa hadis katsirah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak. Kama annahu warada fi irsalin nabi, sebagaimana diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ahadis la safa ala ahli ilmi, tidak tersembunyi bagi orang punya ilmu. Ya, di antaranya, nah, di antara keutamaan orang berdakwah sebutkan di surat Fusilat ayat ke-33 ini di antara keutamaan orang berdakwah. ini yang yang ketiga yang wajib kita ketahui yaitu apa? Berilmu, beramal kemudian berdakwah. Sebutkan di surat Fusilat ini ayat yang ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsan? Siapa lebih bagus? Qaulan ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdakwah. Siapa lebih bagus ucapannya dari orang yang berdakwah? Wa amila solihan dan beramal soleh. Bukan hanya ngomong saja, tapi juga beramal soleh. Wa qala dan dia mengatakan innani minal muslimin. Sungguh aku termasuk orang yang muslim. Ini ini keutamaan dari berdakwah. Inilah modalnya. Yang menggerakkan dia berdakwah adalah ini. Karena Allah mengatakan tidak ada yang lebih bagus ucapannya dari orang yang berdakwah kepada jalan Allah. Tidak ada. Fadil ayat karimah biya at-tarwih doa ya anjuran untuk berdakwah. Orang yang berdakwah. Wa sana alaihi pujian atas orang berdakwah. Wa naula ahad ahsan qaulan minhum. Wa la ra'sihim arusul. Dan sungguhnya tidak ada seorang pun yang bagus ucapannya dari mereka dan pimpinan mereka adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Demikian juga ayat yang lain Ya aku lebih fadlillah wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu wa khairu majma'un. Katakan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya kalian bergembira. Hendaknya mereka bergembira. Dia lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan, ini yani dari kehidupan dunia. Ini kegembiraan dengan apa? Dengan amalan soleh diantaranya berdakwah. Ya demikian. Demikian juga beliau menyebutkan Hadis oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ya, demikian. Dan yang hadis misal itu. Dia dapat pahala dia, pahala orang yang mengikuti dia sampai nanti hari kiamat. Demikian juga hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu di sebuah ri Muslim. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Ya wallahi ini ayyadi dia Allahu bika rajulan wahidan." Demi Allah, untuk Allah memberikan petunjuk bika dengan sebab kamu, dengan sebab kamu berdakwah. Yang berikan hidayah itu Allah swt. Allah swt. yang berikan hidayah, tapi engkau yang menjadi perantaranya. Rajulan wahid dan satu orang saja khairun laka lebih bagus bagimu min khumrin na'am daripada onta yang paling mahal, onta yang bagus. Itu. Jadi Ini diantara keutamaan orang yang berdakwah. Ya demikian. Jadi yang yang ketiga yang wajib adalah kita berdakwah. Kemudian ada masih banyak pembahasan masalah ini tapi kita cukupkan. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat. Ya, setelah ilmu kemudian beramal, kemudian berdakwah. Ya, kemudian yang keempat adalah ar-rabi'atu as-sabru 'alal adafi. Sabar di atas bahaya fihi di dalamnya. Ya, sabar menghadapi bahaya fihi di dalamnya. Ketika dia apa? Ketika dia menuntut ilmu butuh kesabaran. Ya, kadang-kadang sulit untuk menghafal butuh kepada kesabaran. Kadang-kadang juga ya namanya orang belajar agama karena Allah Subhanahu wa taala dan ada yang lain dalam keadaan mungkin tidak banyak harta yang dimiliki kan demikian Demikian juga kadang ada ini bisikan-bisikan untuk mundur dan sebagainya. Maka harus sabar. Harus kita mengetahui keutamaan ya, dari apa yang tadi kita sebutkan. Disabar ketika menghadapi bahaya tersebut. Demikian juga ketika berdakwah. Demikian juga ketika beramal. Maka butuh di situ kesabaran. Asabur ala adabi. Dan panjang lebar tentang masalah sabar ini Imam Nawawi membuat bab di dalam Riyadhus Shalihin. Bab yang ketiga. Setelah ikhlas kemudian taubat kemudian sabar. Ya, ini kita menyebutkan sebagai saja. Dan sabar sendiri secara definisi itu hab, hab, habsun nafs ala taatillah. Jadi sabar ada tiga. Ya, sabar ada tiga. Yang pertama adalah habsun nafs, habsu nafsi, menahan jiwa ala taatillah. Ini sabar di dalam ketaatan. Sabar ada tiga. Yang pertama, seperti saya Utsaimin, nomor 15 ini Sabar di dalam ketaatan. Kemudian wahab suha an maksiatilah. Menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Kalau taat ya terus taat. Berusaha sabar dalam ketaatan. Menjaga sholat lima waktu dan sebagainya. Kemudian juga sabar untuk menjadi kemaksiatan. Meninggalkan perzinaan, meninggalkan mabuk, meninggalkan hal yang diharamkan. Ya, durhaka pada orang tua, Demikian juga menyakiti teman-temannya, mencuri dan sebagainya, dia tinggalkan hal itu. Sabar terus menerus bukan kemudian sekarang sabar besok enggak, tapi sabar terus menerus menjadi kemaksiatan. Kemudian yang ketiga yaitu sabru alat darila. Sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ketika dapat musibah atau mungkin tidak punya harta yang banyak atau mungkin mendapatkan penyakit atau ada yang meninggal, sabar tidak kemudian mengeluh. Ya, tapi sabar. <clears throat> Dan pahala sabar banyak sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semuanya Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang sabar dengan pahala yang tidak terkira-kira. Kemudian disebutkan dalilnya, ya ini kalau kita mau sebutkan tentang sabar ini banyak sekali. Dan itu ada pembahasannya. Wa dalilu dalilnya empat ini qaulu ta'ala ucapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Syekh Muhammad bin Abdullah di sini wal asri demi masa. Kenapa bersama dengan masa? Karena masa itu adalah tempat berputarnya siang dan malam. Bergeraknya waktu demi waktu, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun dari tempatnya amalan seorang. Waktunya amal seorang itu dengan masa itu sehingga Allah SWT bersumpah dengan dengan masa ini wal asli. Demikian disebutkan dalam buku-buku tafsir. Ya. Demikian juga saya menyebutkan Allah bersumpah dengan masa ini bahwa mahalul hamadis min khairin masyar ini tempatnya kejadian-kejadian baik yang itu bagus ataupun jelek. Ya demikian. Innal insana lafi khusrin sungguhnya manusia itu di dalam kerugian lam ya lam muzahlaqah ini pernah kita sebutkan masalahnya dia itu masuk di mubtada tapi karena mubtadanya ada innanya juga menguatkan juga lam taukid juga itu akhirnya dia digeser diusir muzahlaqah digeser ke tempatnya khobar jadi sungguh juga mana sungguhnya manusia sungguh di dalam kerugian ini dengan nagirah khusrin nagirah semuanya rugi ya Ilah alladzina amanu kecuali orang-orang beriman wa amilu sholihat dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi saling menasihati dalam kebaikan wa tawasau bis sabri saling menasihati dalam kebaikan. Dari sisi mana ini pendalilannya? Ya, dari sisi bahwa ilmu tadi masuk apa? Ilaladina amanu. Kecuali orang yang beriman, tidak dia beriman kecuali dengan ilmu. Kan itu. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan yang pertama wajib kita ketahui yaitu berilmu. Dalilnya tadi, dari amanu, jangan orang yang beriman. Tidak beriman kecuali dengan ilmu. Kemudian yang kedua, kewajiban kedua itu amal dalilnya apa? Wa amilus solihat beramal soleh. Kemudian dalam pada berdakwah itu apa? Tawasau bil saling menasihati dalam kebaikan itu berdakwah. Wa tawasau Saling menasihati di dalam kesabaran, saling memberikan wasiat dalam dalam kesabaran. Ini berarti dalil yang tentang masalah yang keempat itu Sabar al-adabi, sabar di dalam bahaya yang ada di situ. Ya. syafi Syafi'i ya kita cobakan jelaskan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, punya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, dan beliau adalah Quraisy. Quraisy orang Quraisy beliau, Al-Quraisy. Bapaknya meninggal ketika beliau masih kecil. Diasuh oleh ibunya. Ya, dia beliau punya kepandian yang beliau termasuk ulahlam yang paling banyak mengikut di antara madhab-madhab yang lain. Indonesia ini kan Syafi'iyah banyak. Kalau di daerah Saudi Arabia, Yaman itu banyak di situ Hambali mengikuti Imam Ahmad. Beliau berkata Imam Syafi'i taala, adapun ucapan ini ulama ya bisa ditulis tidak didapatkan dalam buku-buku Imam Syafi'i. Ulama bagaimana ini? Itu didapatkan di Bacaan beliau ini di semananya di apa? Tibyan. Ismail Imam Nawawi di at Hamalatul Quran. Demikian juga Imam Nawawi menyebutkan di Riyadhus Shalihin itu di bab ta'awun. Ya. Imam Nawawi beliau membuat membuat bab di Riyadhus Shalihin <clears throat> bab ta'awun al birri wa taqwa. Di sini halaman 79. Demikian juga Ibnu Katsir menyebutkan di tafsir Al-Asr ini juga Ibnu Qayyim menyebutkan Miftah Darus Sa'adah. Demikian juga Imam Nawawi menyebutkan Majmu' Syahrul Muhaddad. Ya. Kalau di Riyadhus ini halaman 79 dia hampir mirip dengan disebutkan di sini. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Allahumma anzalallah jadi sebagian orang menyebutkan dikatakan oleh Imam Syafi'i, tapi tidak ada di buku-buku Imam Syafi'i. Bukunya Imam Syafi'i bisa dihitung ya yang terkenal al um termasuk pijakan dari madhab syafi'iyah kemudian ada bukunya risalah dan sebagian buku sedikit dari imam syafi'i ya tapi buku al um itu buku yang tebal tidak ada di situ ucapan imam syafi'i ini tapi mereka para ulama menukilkan demikian juga saya Muhammad bin Abdul Hab beliau mengatakan lau ma anzalallahu hujatan Kalau lah, tidak Allah turunkan hujah dalil ala khalqi terhadap makhluknya illa hadhihi surah kecuali surat ini la kafathum niscaya akan mencukupi mereka. Ini kalau Allah tidak menurunkan ya ayat kecuali surat ini, surat kecuali Al-Asr ini niscaya akan cukup bagi mereka. Itu. Sebagian buku menyebutkan dengan makna ya Imam Nawawi menyebutkan di bab 21 di sini tahun sebutkan Walai alimah masyafi rahmatullah taala kalaman mana suatu ucapan yang mananya inana sesungguhnya manusia awaksarum atau kebanyakan mereka fi goflatin di dalam ke yakni goflah dalam keadaan kelalaian antadabur dari memperhatikan memikirkan hati surah surat ini nah, maknanya demikian ya berbeda dengan ucapan Syekh Muhammad Abdullah ini di buku-buku yang lain disebutkan Laufa koronas, nas disebutkan laufa koronas. kalau manusia memikirkan ya kulluhum semuanya. Pihak di surah dalam surat ini laqabathum ini saya akan mencukupi mereka. Ibnu Katsir mengatakan lau tadabbaran baronas, ada baronas di surah kalau manusia mentadaburi surat ini lawasiathum akan mencukupi mereka akan meluasi mereka ya itu tapi ulama tidak ada di dalam buku-buku Imam Syafi'i menyebutkan lafadz ini atau yang semakna ini. Ya, ini para ulama menyebutkan maksud maksudnya seperti saya min maksudnya adalah muradu Anda di surah sungguhnya surat ini, surat Al-Asr ini kafiyatun lil cukup bagi makhluk fil hasi dalam anjuran, anjuran saja. Alat tamasuk bidinilah untuk berpegang dengan agama Allah. Itu menurut beliau, menurut saya min. Tapi secara makna itu nakaroh, ada sisi kemungkaran. Apa itu? Masa cukup sih dengan surat Al-Asr ini setelah tadi kita sebutkan, tidak ada sumber menyebutkan Imam Syafi'i mengatakan kalimat ini di buku beliau, kan itu. Yang ada cuma nukilan-nukilan kan demikian. Karena bukunya Imam Syafi'i bisa dihitung. Ya. Sehingga sebagian menggiring kepada mana setelah tadi yakni penetapan yaitu ucapan Imam Syafi'i di buku mana tidak didapat. Sebagian menggiring kepada mana anjuran saja, anjuran untuk berpegang terhadap agama. Kemudian sisi kemungkaran atau keanehan yang lainnya itu apa? Kan tidak disebutkan tata cara sholat, tata cara yang lainnya. Jadi kalau cuma berpegang dengan surat ini saja kan tidak cukup sebenarnya, kan itu. Sehingga sebagian ulama berpendapat itu olah alam. Yang jelas memang kalau seseorang perhatikan surat yang mulia ini, ya, maka menunjukkan apa? Anjuran. Al-hasu ala tamasuk bidinilah anjuran untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi. Ya demikian. Setelah demikian dulu kita baca buku yang lain.